Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Yaitu dalam kitabnya Ta'liqat ala Syarh Sunnah. Ithaful Qari' bi Ta'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari. Masih membahas tentang jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Asyahid yang menjadi saksi dari ucapan beliau, ucapan muallif rahimahullah, yang menjadi saksi dari dalil hadis Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah Di sini berarti asal syafqah ya. Baik, afwan tertukar dengan kajian di Tegal barakallahu fikum. Baik, masih berbicara tentang khauf war raja. Barakallahu fikum. Bahwasanya seorang mukmin Kata Imam Al-Barbahari, wa'lam rahimakallah, semestinya bagi seorang hamba untuk selalu mengiringi dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa khawatir abadan terus menerus. Ma sahibat dunia selama dia hidup di dunia. Mengapa demikian? Karena selama kita masih hidup di dunia, nggak ada yang bisa memastikan dirinya. Apakah akan selamat atau akan binasa? Apakah akan masuk surga atau masuk neraka? Apakah akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita nggak tahu. Karena tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah besok, maka siapa yang bisa tenang? Maka la buddha minal abdi an tashabahu asyafaqah. Semestinya bagi seorang hamba untuk selalu khawatir. Lianahu la yadri ala ma yamut wa bima yukhtam. Demikian kata muallif rahimahullahu taala. Dan disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah sampai pada kalimat fala ya'man min az-zayghi wa yukhalitul asyrara wa yastami' ilaihim وينظر في fil fitan wa على ya'man ala nafsih. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, maka jangan seseorang merasa aman dari penyimpangan. Jangan berkata kalau saya nggak akan menyimpang. Kemudian yukhalitul asyrar. Kemudian bergaul dengan orang-orang syar. Orang-orang jelek. Ahlul dalal ahlul ahwa, orang-orang sesat, yastami' ilaihim, mendengarkan ucapan-ucapan syubhat mereka, ucapan-ucapan sesat mereka. Wa yandur fil fitan dan melihat fitnah-fitnah. Jangan. Jangan engkau merasa aman. Saya nggak mungkin menyimpang. Saya pengen tahu apa sih kesesatannya? Kayak apa sih penyimpangannya, baca buku-buku mereka. Na'udzubillah min dalik. Kamu tidak tahu keadaan dirimu. Dan kau tidak tahu pula hatimu yang lemah. Al-bid'ah khattafah. Wal qulubu dha'ifah. Bid'ah menyambar dan hati dha'ifah, lemah. Wal hawa idza khalata qalban yang namanya hawa nafsu kalau sudah tercampur dengan hawa, dengan syubhat, sulit untuk lepas. Tidak mudah untuk bisa berubah. Oleh karena itulah Nabi menyatakan innallaha tajaza sahibal bid'ah anit taubah. Innallaha tajaza. Sesungguhnya Allah menghalangi sahibu bid'ah Orang yang memiliki kesesatan penyimpangan anit taubah, terhalang dari taubat. Mengapa? Biasanya kalau hawa wabalala wal bidah masuk ke dalam hati, biasanya nggak bisa lepas. Sulit untuk berubah. Akhirnya terus menerus dalam kesesatan. Beda dengan maksiat-maksiat biasa. Kalau orang yang berbuat dosa, Tangannya gemetar mau mengambil milik orang lain. Walaupun setelahnya gelisah, jangan-jangan ketahuan bagaimana ini. Saya berbuat salah, berbuat dosa. Saya ini jahat sekali, mendolimi orang lain. Terasa di hati, maka suatu saat akan bertaubat. Astagfirullah, saya sudah berbuat dosa. Tetapi sahibu hawa sahibu syubuhat abdallah pemilik penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan biasanya merasa benar. Biasanya merasa bangga dengan kesesatannya. Ini pemahaman saya. Mau apa? Ini bahaya. Sulit untuk lepas. Oleh karena itu kata Syekh jangan merasa aman kemudian duduk bersama ahlul bid'ah. Duduk dengan khawarij duduk dengan para teroris, ngobrol dengan orang-orang Syiah Rafidah, pencerca sahabat yang melaknat sahabat, duduk dengan mereka-mereka yang memiliki dongeng-dongeng yang berbahaya. Dusta tetapi kadang berpengaruh dalam hati. Al-qulub baina usba'aini min asabiar rahman. Dibawakan oleh Syekh al Fauzan hafizahullah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi marawahu Muslim. An Abdullah bin Amr. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati para hamba di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka siapa yang bisa memastikan dirinya selamat? Kalau hatinya dalam keadaan di tangan Allah dan Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Tentunya jari jemari Allah tidak sama dengan jari jemari makhluk. Walaysa kamitslihi syai' tetapi kandungan makna hadis ini bahwa hati kita selalu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalb qalb li'annahu yataqallam. Dan Jantung ini yang sering diterjemahkan hati, dia disebut dalam bahasa Arab dengan qalb, qalbun, qaf, lam dan ba. lima Limadha? Li'annahu yataqallab kal mirjal. Kal mirjal seperti periuk yang mendidih, itu mirjal. Yataqallab terus berbolak-balik, bergejolak, bergejolak. Sehingga tidak aman. Ya sekarang kamu yakin bisa jadi besok atau lusa berubah. Sekarang kamu masih lurus, besok atau lusa bisa menyimpang. Sekarang kamu di atas sunnah, bisa jadi besok atau lusa engkau sudah di atas bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga harus memiliki rasa takut dan kekhawatiran. Rasa takut yang syar'i, rasa khawatir yang syar'i adalah membawa seseorang melakukan dua hal. Kalau tidak mendorong seseorang melakukan dua hal ini, berarti dia bukan takut dengan takut yang syar'i, bukan khawatir dengan khawatir yang syar'i. Orang yang takut dengan takut yang syar'i pasti akan memohon kepada Allah meratap, meminta ya Allah sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atik. Wahai pemegang hati-hati manusia, tetapkan hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Akan selalu memohon ketakutan dia. Selalu khawatir sehingga selalu berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pasti akan berusaha untuk meniti jejak salafus saleh, meniti jejak sunnah, meniti jejak agama ini dengan Quran dan Sunnah dan dengan apa dicontohkan oleh para sahabat Ridwanullah alaih majma'in. Kalau nggak begini namanya nggak takut. Saya takut, saya takut. Tapi nggak pernah berdoa. Saya khawatir, saya khawatir dia mengurung diri di rumahnya. Juga bukan takut namanya. Ngapain mengurung diri di rumahnya? Belajar. Pelajari ayat, pelajari hadis, dan terapkan pada dirimu. Kalau kamu khawatir menyimpang, kalau kamu khawatir sesat, pelajari agama ini dan amalkan, amalkan, amalkan dan berdoa ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Dua ini adalah bukti kalau dia benar-benar khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah. Jangankan kita yang manusia biasa Rasul bahkan Abul Anbiya, bapak para nabi Al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengucapkan kalimat dalam doanya wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna udlalna katsiran minan nas. Kata Ibrahim alaihissalam, jauhkanlah aku ya Allah. Wa baniya dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Jauhkanlah aku dan anak-anakku budal asnam. Jangan sampai menyembah berhala. Coba lihat ucapan mereka-mereka para fusak. Bandingkan dengan ucapan-ucapan mereka yang aklani, nasionalis. Mereka berkata nggak mungkin lah kita menyembah batu lagi. Kita menyembah berhala nggak mungkin. Dulu ketika mereka dalam keadaan bodoh, kita sudah cerdas sekali. Ngapain menyembah batu? Gak mungkin kita menyembah berhala lagi. Astagfirullah. Padahal dalam hadis, bukan satu hadis, sekian banyak banyak hadis menyebutkan nanti di akhir zaman akan kembali umat ini menyembah berhala. Umat Islam menyembah berhala. Pertama, hanya memasang patung-patungnya saja sebagai monumen. Kedua, menceritakan sejarahnya, menceritakan kehebatan orang soleh ini, menceritakan wali ini ila akhirih. Kemudian ketiga, membuat acara-acara di sekitarnya. Acara-acara tahunan atau bulanan. Berikutnya, mereka tunduk sujud di hadapannya Sambil meratap ya wali fulan ya syekh fulan. Sudah mulai mirip dengan penyembahan berhala. Awalnya hanya berkata sampaikanlah pada Allah. Bukan minta pada mereka, tapi melalui mereka. Berikutnya, aku meminta kepadamu, aku meratap padamu, engkau adalah, engkau adalah ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa bilang? bahwa umat ini nggak akan mungkin menyembah berhala kembali. Padahal Nabi menyatakan la tidak akan datang yaumul qiyamah hingga aliyat bokong-bokongnya Bani Fulan bergoyang-goyang kembali di hadapan berhala. Karena mereka ketika sujud begitu atau ruku mereka goyang-goyangkan bokongnya untuk menyembah berhala ketika itu. Jahiliyah. Nanti di akhir zaman akan terjadi lagi yang seperti itu. Dan ini kalau Rasulullah SAW. Wahuwa Orang yang jujur dan terpercaya. Yang ucapannya tidak mungkin dusta. Yang layan yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu ini wahyukan kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berbeda jauh ucapan para fusak hari ini dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam wahwa Abul Anbiya dan Abu Tauhid. Bapak Tauhid. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kalimatnya Allah jadikan kalimatan baqiyatan fi aqibih. Kalimatnya Ibrahim menjadi kalimat yang kekal di belakangnya terus menerus. Apa itu? La ilaha illallah. Abu Tauhid. Tetapi tetap doanya kepada Allah menunjukkan rasa takutnya. Sehingga para ulama berkata, "Wa man ya'manal bala ba'da Ibrahim." Siapa lagi yang bisa merasa tenang kalau Ibrahim saja tidak tenang? Siapa yang merasa tenang dari kesyirikan kalau Ibrahim saja ketakutan dan berkata, "Rabbi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Rabbi innahunna adlalna katsira." Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Fal insanu la ya'man. Maka manusia selain Ibrahim lebih-lebih lagi tidak aman ala nafsihil fitnah. Tidak aman atas dirinya dari fitnah. Dari su'ul khatimah tidak aman dari suul khatimah, masih mungkin terkena fitnah, masih mungkin terkena su'ul khatimah, masih mungkin menyimpang, masih mungkin sesat, masih mungkin berubah selama masih di dunia. Walau kana min aslahin nas, walaupun sesoleh-soleh manusia. Wala yaqnat min rahmatillah, walau kana min akfarin nas. Sebaliknya, jangan putus asa dari rahmat Allah walaupun sejelek-jelek manusia. Tadi hendaklah khawatir, takut walaupun sesoleh-soleh manusia. Sebaliknya, jangan putus asa dari rahmat Allah walaupun sekafir-kafir manusia. Sudah sekafir-kafir manusia. Sudah mencerca agama, mencerca Allah, memusuhi Rasul, memerangi dan segala macam. Kemudian masuk Islam, diterima atau tidak diterima? Diterima. Jangan putus asa. Beberapa sahabat pernah sebelum Islamnya memusuhi agama, memusuhi tauhid, memusuhi Rasul. Tapi kemudian Allah kasih hidayah masuk Islam. Bagaimana beliau? Radiyallahu taala anhu. Diterima taubatnya. Wa man taba Siapa yang bertobat seakan-akan dia tidak berbuat apapun. Pamantab ka'annama Nah, ma fa'ala syai'an minat dzunub. Bersih. Al-Islam ya jubu, maqablah. Islam menutup apa yang telah lewat. Setelah masuk Islam, maka yang sebelumnya udah nggak dibahas. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun sejelek-jelek manusia, sekufur-kufur manusia, jangan putus asa. Kalau mau tobat masih bisa diterima. Dan kita jangan bikin mereka putus asa. Buka pintu. Sebagaimana Allah membukanya. Allah menerima taubat. Bertaubatlah wahai kaum muslimin. Minta ampunlah kepada Allah. Wahai orang-orang kafir, kembalilah pada Islam. Allah akan menerima taubat kalian. Bertauhidlah. Esakan Allah. Ikhwan ibn Allah faqad yamunnullah alaihi bittaubah. Fayamutu alal islam. Bisa jadi Allah berikan kesempatan padanya taubat. Setelah itu dia mati di atas Islam. Fayadkhulul jannah. Maka dia masuk surga. Liannahu madama ala qaidil hayah. Karena selama orang itu masih di dalam ikatan kehidupan <clears throat> fainahu mu'arradun li hadza selama dia masih hidup maka dia dihadapkan dua kemungkinan mungkin begini mungkin begitu sekarang dia kafir masih ada kemungkinan dia masuk Islam dan bertaubat. Dia soleh, masih ada kemungkinan dia sesat menyimpang setelah itu kemudian kufur. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. Maka manusia harus tetap di antara rasa khawatir dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Fal a'malu bil khawatim. Karena yang namanya amalan itu tergantung akhirnya. Ada yang awalnya beramal dengan amalan ahli jannah, amalan ahli surga, sampai ketika akan wafatnya justru berubah. Beramal dengan amalan ahli nar, fadakalan nar. Atau sebaliknya, ada yang beramalan dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Sampai ketika akan wafat, berubah dengan beramal amalan ahli jannah. Kemudian masuk jannah. Itu disebutkan dalam sekian banyak hadis. Wa qala rahimahullah wa yuhsinu dhannahu billahi wa yakhafu dhunubahu. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu takut akan dosa-dosanya. Saya banyak dosa, saya banyak begini. Ini harus Jangan-jangan saya diadab. Ini ketakutan. Tetapi ketakutannya membawa apa? Harapan. Ya Allah ampunilah dosa aku. Aku demikian kotornya. Aku demikian banyaknya menyimpang atau terjerumus dalam penjelekan. Yusinu dhannahu billah, berbaik sangka kepada Allah adalah dengan tidak putus asa. Orang yang putus asa berarti berburuk sangka. Kalau saya nggak mungkin diampuni, saya sudah terlalu kotor. Gak mungkin saya diampuni. Kamu suudan pada Allah Ta'ala. Kamu suudan. Padahal Allah yang ghafur rahim manggil hambanya. Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa. Dan engkau tidak menyusuan aku dengan sesuatu apapun. Ataituka biqurabiha maghfirah. Sebelumnya, ya ibadi, law kanat dunubuka balagat ananas sama. Kalaupun dosa kamu mencapai batas langit. Thumma tastaghfiruli. Kemudian engkau meminta ampun padaku. Aghfiruka wala ubali. Aku akan ampuni. Aku tidak peduli, kata Allah. Walaupun sepenuh langit. Kalau mau taubat. Kalau mau beristighfar akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Jangan suudhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yakhafu dunubahu. Makna takut terhadap dosa-dosanya. Yakni la yarju raja'an laisa ma'ahu khauf. Maksudnya. Jangan engkau karena merasa berbaik sangka kepada Allah berprasangka baik kepada Allah, kemudian seenaknya berbuat dosa. Itu salah. Ayo kita berbuat dosa. Kita rasakan ini, kita rasakan itu. Ya akhi haram, gampang. Bisa taubat. Allah ghafurur rahim. Kamu harus husnudzan pada Allah. Berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Allah itu ghafur, rahim, penyayang. Akan diampuni, tenang saja. Ini ada pemahaman yang keliru di sini. Ada kesalahan. Mengapa? Kalau engkau berharap pada Allah, engkau tidak berbuat dosa. Kalau engkau seenaknya berbuat dosa, berarti engkau tidak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti barakallahu fikum rasa takut yang syar'i apa syaratnya tadi? Dua. Yaitu doa berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sebisa-bisanya agar Allah ridho. Berarti barakallahu fikum rasa takut yang syar'i kalau di dalamnya ada roja harapan kepada Allah. Sekarang dibalik. Roja rasa harap kepada Allah yang syar'i adalah yang diiringi rasa takut. Kalau roja katanya Rojak dalam artian berharap. Kita berharap pada Allah. Allah ghafur rahim. Iya. Tapi engkau tidak takut. Itu bukan rojak namanya. Itu namanya al-amnu min makrillah. Tidak takut adam Allah. Dan itu bahaya. Sehingga rasa harap yang benar diiringi rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang benar kepada Allah diiringi rasa harap kepada Allah. Tidak bisa dua-duanya. Seperti sayap seekor burung. Satu saja gak akan bisa terbang. Harus dua. Ya. Maka dengan dua sayap kata Ibnu Qayyim, seorang mukmin terbang menuju keriduan Allah dalam jannahnya. Apa dua sayapnya? Al khawfu war raja. Rasa takut dan rasa harap. Gak bisa dipisahkan kedua-duanya. La yarju raja'an laisa ma'u khawf. Wa kadhalika la yakhafu laisa ma'u raja. Bal yajma' bainal khawfi war raja. Bahkan seharusnya terkumpul pada seorang mukmin dua-duanya. Rasa takut dan rasa harap. Rasa harap dan rasa takut. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu يسارعون في الخيرات و... ويدعوننا رغبا ورهبا Inahum kanu mereka dulu dicerita atau dikisahkan orang yang di dalam jannah. Siapa mereka yang masuk surga? Innahum kanu mereka itu dulunya di dunia yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan wayad'unana dan mereka menyeru kami berdoa kepada kami kata Allah. Apa dasarnya? Rogoban, rogoban, warahaba. Rogoban karena berharap. Rohaba karena takut. Dengan terghibi wa terhib. Dengan rogbah, keinginan, harapan, harapan dan rohbah rasa takut. Ragaban wa rahaba. Dengan rasa harap dan rasa takut. Ini dalil. Harus dua-duanya. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka sangat khusyuk kepada kami. Sangat takut kepada kami. Karena khashi'in juga bermakna takut. Maka ayat ini sebagai dalil bahwa mereka-mereka ahlul jannah adalah orang yang selalu berlomba-lomba dengan kebaikan. Itu pertama. Kedua, mereka berdoa kepada Allah, menyeru Allah, mengesahkan Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Dan mereka orang-orang yang khusyur. Haulai anbiya wa kan yusari'una fil khairat. Mereka para nabi. Yang dikisahkan di dalam kisah ini, ahli jannah adalah para anbiya. Tetapi disebutkan di sana dengan rogaban wa Berarti Nabi pun punya takut. Jangan berpikir Nabi kan sudah dijamin dengan jannah sehingga nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut lagi. Kata siapa? Ya. Rasulullah SAW sangat takutnya sehingga ketika sholat beliau pernah mundur beberapa langkah. Ketika ditanya mengapa engkau mundur tadi ketika sholat ya Rasulullah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku sangat takutnya. Ya, Demikian pula doanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling sering diucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari api neraka atau kalimat Allahumma ajurna minan nar, Allahumma ajurna minan nar, Allahumma ajurna minan nar. Ya Allah lindungi kami dari api neraka, ya Allah lindungi kami dari api neraka. Terus diucapkan. Dalam ayat ini, mereka para nabi digambarkan oleh Allah dengan sifat mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Dan mereka selalu menyeru Allah. Ragaban yakni tam'an fi thawabih, berharap pahala. Ini raja. Warahaban, ay khaufan min iqabih, takut dari balasannya. Fal anbiya'u yajma'una bainal khaufi war raja. Berarti para nabi menggabungkan antara khauf war raja, rasa takut dan rasa harap. La yakhuduna janiban wa yatrukuna al-janib al-akhar. Mereka tidak mengambil yang satu, meninggalkan yang lain. Tidak mengambil satu sisi, kemudian meninggalkan sisi yang lain. La, tidak demikian. La yakhuduna janibal raja, wa yatrukuna janibal khawf. Tidaklah mereka meninggalkan rasa takut, hanya mengambil rasa harap. Yakhuduna janibal barraja, tidak mengambil janibal barraja, wa yatrukuna janibal khawf. Dan meninggalkan sisi rasa takutnya. Juga sebaliknya wala ya'khuduna janibal khauf wa yatrukuna janibal raja. Tidak kemudian mengambil sisi takutnya saja, kemudian meninggalkan sisi harapnya. Ikhwan ibn Naazak, seorang mukmin mengumpulkan dua-duanya. Karena kalau seorang hamba hanya berpegang dengan rasa takut dan meninggalkan rasa harap jadinya seperti khawarij ya. kafir halal darahnya murtad keluar dari Islam kan nggak pernah berpikir Allah Ghafurur Rahim nggak pernah ada rasa harap berbuat dosa dia adab kamu kekal dalam neraka seakan-akan lupa kalau Allah bisa mengampuni dosa akhirnya dikafirkan semua oleh mereka itu khawarij ya. sebaliknya rasa harap saja tanpa rasa khauf jadinya murji'ah. Dan memang murji'ah dinamakan murji'ah karena mereka gulu janibar raja. Gulu janibar raja karena mereka menyatakan Allah maha pengampun lagi maha penyayang sehingga amalan tidak dilihat. Bagaimanapun amalannya kalau sudah bersyahadat mukmin. Lo dengan amalan tidak naik, tidak naik imannya, nggak turun imannya, tetap sempurna seperti itu. Walaupun berbuat dosa, walaupun berbuat dosa. Walaupun dosa besar, walaupun dia membunuh bapaknya, menzinai ibunya dan meminum khamr dari batok kepala bapaknya, imannya tidak berkurang sedikit pun. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kata murjiah. Dan itu pendapat murjiah yang paling ringannya, apalagi yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim berkata, siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mukmin. Walaupun munafik-munafik yang dijuluki oleh Allah dengan fidarkil asfali minan nar, kata mereka mukmin, kamil iman, sempurna imannya. Karena amalan tidak dibahas. Untuk masalah amalan Allah Ghafurur Rahim. Lihat ikhwan ibn raja tanpa khauf jadi sesat murjiah. Khauf tanpa raja jadi sesat khawarij. Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. wal Wa yusnul abdu dhannahu billahi khususan indal maut. Dan seorang hamba seharusnya berbaik sangka pada Allah khususnya ketika akan wafat. Berkata para ulama, "Innahu fi halis sihah yaghlibu janibal khawfi ihtiyatan." Wa indal maut yaghlibu janibal raja' Kata para ulama, seseorang memiliki seorang mukmin memiliki rasa takut dan rasa harap. Tetapi ketika sehat, yaglib janibal belkau rasa takutnya lebih dominan daripada rasa harapnya. Dia punya rasa harap, berdoa, menginginkan keselamatan, tapi rasa takutnya lebih dominan, lebih tinggi. Eh Ihtiyatan, kehati-hatian maka dia tidak berpikir dosanya sudah diampuni. Dia masih khawatir terus, masih ditambah lagi dengan amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh. Masih terus bertaubat, bertaubat, bertaubat. Dosa yang pernah dia lakukan 10 tahun yang lalu, masih dia ingat, masih dia khawatir. Ya Allah dosaku dulu itu bagaimana? Mudah-mudahan kau ampuni dosaku. Tetap khawatir. Indal maut, tetapi ketika akan wafat, yang lebih dominan ada rasa harapnya. Ya Allah, Aku berharap padamu. Engkau ghafurur rahim. Rasa takut ada. Tapi yang di yang lebih dominan, lebih tinggi rasa harapnya. Lima, enggak. Lianna fi halil hayah yakdir 'alal 'amal wa taubah wal istighfar. Karena ketika hidup orang tadi bisa beramal, bisa berbuat, bisa beristighfar. Kalau rasa takutnya dominan, dia akan terus beramal soleh, dia akan terus berdoa, beristighfar dan seterusnya. Tapi ketika akan wafat, biasanya sudah sangat lemahnya. Mungkin gak bisa menggerakkan badannya sama sekali kecuali mulutnya saja. Gak bisa beramal apa-apa. Tinggal apa sisanya? Harapan. Tinggal harapan. Maka barakallahu fikum rasa khawatir tetap ada. Tetapi rasa harapnya yang dominan ketika itu. La yaqdir ala syai'in fayaghlib janibar raja. Karena orang sakit tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, maka yang dia tinggikan adalah rasa harapnya. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu datang dalam hadis, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah salah seorang kalian mati kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai dia mati kecuali dalam keadaan baik sangka. Qaulu fa inna rahma fa in rahimahullah fa bi fadlin wa in adzabahu fa bi dhanbin. Kalau dirahmati oleh Allah itu fadilah. Kalau diadab oleh Allah karena dosanya. Hada kama sabaqa anna Allah jalla wa ala la yun'aimu nasa wa la yu'adzibuhum illa ala a'malihim. Ini ucapan musannif ini berkait dengan apa yang pernah kita bahas bahwa Allah tidak memberi nikmat, tidak mengadab kecuali sesuai dengan amalan para hamba. Oleh karena itu, ketika diadab, apa kata Allah? Duku ma kuntum ta'malun. Ta Duku ma kuntum ta'malun.